Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi akrama Man syaa bima syaa min anwa'it ta'at الحمد لله الذي أكرم من شاء بما شاء من الخيرات الحمد لله الذي أكرم من شاء بما شاء من الحسنات وصلاة وسلام على أفضل من قام بالطاعات وعلى أفضل من وفق بالحسنات وعلى أفضل من هدي إلى الخيرات حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة الخيرات والحسنات والطاعات وسهل لنا سبلها اللهم يا ربنا سهل لنا أمورنا في الدنيا والأخرى اللهم يا ربنا arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna إنك innaka antal musta'an fa'inna ya rabbana innaka anta ala kulli قدير qadir amma ba'du kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibukakan jalan kemudahan oleh Allah untuk segala kebaikan yang semoga dimudahkan jalan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan semoga Allah membukakan kepada kita pintu untuk mendapatkan segala kebaikan dan hanya dari Allah lah kebaikan dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar dimudahkan untuk segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak bisa menjadikan seseorang itu ahli taat. Kekuatan kita pun tidak bisa sebab alangkah banyaknya orang cerdas ternyata juga banyak orang cerdas bermaksiat. Kesehatan bukan jaminan orang bisa melakukan ketaatan sebab banyak orang sehat tapi enggak taat kepada Allah. Bahkan banyak orang yang sakit, sakitan akan tapi ternyata begitu rindunya kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Orang bisa melakukan ketaatan semata-mata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah meminta kepada Allah agar kita dipilih sebagai hamba-hamba yang taat. Itu namanya taufik. Dan unik yang namanya taufik itu enggak enggak bisa diukur dengan akal. Taufik itu enggak bisa diukur dengan akal. Orang kalau mendapat taufik dari Allah tuh selamat terus. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah, melarat pun masih rajin ibadah. Kami kalau sudah taufik dicabut oleh Allah kepleset terus. Biarpun berilmu maksiat banyak. Bahkan urusan ilmu yang manfaat ini ada hubungannya dengan taufik dari Allah. Ada orang begitu tulusnya di dalam menuntut ilmu kemudian mencoba mengamalkan ilmunya, nggak banyak ilmunya. Jadi kiai. Kiai tidak banyak ilmu, tapi orangnya tawadu, hatinya polos, bersih, tidak macam-macam. Lihat, diberi oleh Allah taufik. Nggak ada orang bisa menjatuhkannya, merendahkannya. Padahal ilmunya pas-pasan. Mungkin yang dibaca fikihnya hanya fathul, fathul qorib bola balik. Tapi umat muridnya banyak. Kitab Akhlaknya ya bidayatul hidayah bola balik. Itu saja. Tapi kenapa kok orang pada datang manfaat santrinya itu orang-orang soleh? Karena ia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Diberi oleh Allah taufik. Sehingga jika ada orang mau jahat, mau menjatuhkan dia. Itu orang goblok gak punya ilmu. Akan aku jatuhkan di depan orang nanti. Mau di debat misalnya. Mau dijatuhkan. Mau di Beri pertanyaan yang sekiranya dia bakal nggak bisa jawab. Itu orang yang mau niat jahat itu sudah di tengah jalan sudah mungkin motornya gembos atau apa nggak bisa itu. Tapi ada orang dengan ilmu yang banyak itu sering kepleset. Lidahnya itu kepleset ngomong ini salah sehingga dikritik oleh orang yang sangat sederhana ilmunya. Jadi mahal taufik itu maka mintalah kepada Allah. Wa ma taufiqi Illa billah, taufik itu Allah yang beri dan itu mahal. Itulah yang menjadikan orang pincang rajin ke masjid, sakit-sakitan rajin ngaji. Orang sibuknya kayak apapun masih menyempatkan diri untuk mengaji, beribadah dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah untuk menuju taufik itu ada tangga-tangga tangga-tangga yang harus kita titik Inilah kitab Minhajul Abidin yang kita baca itu untuk itu sebetulnya. Sehingga kita bisa menjadi orang kalau kaya, kaya ahli ibadah, alim, alim ahli ibadah, pejabat, pejabat ahli ibadah. Namanya juga Minhajul Abidin, Minhaj itu jalan. Kalau bisa kita terjemahkan lagi jalan pintas itu ya. Tol, minhaj itu jalan yang lurus bener ya, tol. Kalau tol kan jalan pintas. Kalau kita nggak pakai jalan ini susah. Minhaj itu jalan pintas. Al-abidin orang-orang ahli ibadah. Maka kita membaca buku ini belajar dari Imam Ghazali yang beliau itu ternyata menemukan kekhusuan itu adalah di akhir perjalanannya. Setelah beliau itu melanglang buana dengan kecerdasannya di dunia falsafah, dunia fikih dan usul fikih sampai beliau tidak punya tidak ada disiplin ilmu kecuali beliau punya. Usul fikih Masya Allah Mustasfanya Imam Ghazali jadi referensi orang yang belajar usul fikih Urusan akidah punya segala macam mulai dari salah kutsiyah sampai mungkit minal dolal sampai uh, yang sangat sederhana akidah Imam Ghazali yang masyhur banyak kritik-kritik kepada kebatilan-kebatilan akidah lain kemudian mulai dari kitab falsafahnya punya tahafudul falasifah itu adalah setelah beliau melanglang buana dengan kecerdasannya ternyata itu semua adalah tangga-tangga yang beliau tempuh dan akhirnya beliau menemukan kesejukan di saat beliau duduk menghadap kepada Allah dan itulah yang ditekuni akhir hayat Imam Ghazali memasuki dunia tasawuf dan ini adalah buku terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali jadi ini adalah ringkasan ulasan dari perjalanan Imam Ghazali. Makanya jalan pintas, nggak usah belajar falsafah, nggak usah belajar macam-macam, ambil saja buku terakhirnya Imam Ghazali. Saya pengen kayak Imam Ghazali begitu. Minimal kumpullah nanti dengan Imam Ghazali. Tapi hati-hati Imam Ghazali menurut sebagian orang ahli neraka itu. Ada lagi ini orang-orang yang Imam Ghazali menurut orang-orang akhir zaman ini adalah bejat sesat ini. Ngaco itu orang lidahnya minta dipotong itu orang. Kalau ada orang mencaci Imam Ghazali potong lidahnya. Ya, mencaci ulama ini. Kalau tidak mau lidahnya ya tangannya aja sudah. Pokoknya harus ada dipotong itu. Akhir zaman jadi ahli fitnah itu mencaci maki ulama. Kalau Imam Ghazali salah tuh nggak mau menafsiri, tapi kalau guru-gurunya salah ditafsiri dengan seribu tafsir lah. Ini kan orang fanatik buta. Imam Ghazali kan manusia. Kalau salah ya wajar manusia. Tapi jangan langsung dinisbatkan sebagai ahli sesat, dolal, penyuruh kebatilan dan sebagainya. Sementara orang-orang kelompok-kelompok ini manusia yang suka nyalahin orang lain, kalau gurunya salah biarpun jelas-jelas salah, dia akan mengatakan itu tidak benar riwayat itu atau itu disusupkan atau segala macam. Lah bisa menakwili gurunya, kenapa Imam Ghazali yang lebih gede dari gurunya tidak bisa ditakwili? Karena kedengkian. Kedengkian itulah yang menjadikan semuanya jadi tampak tidak baik. Baik ini orang besar, Imam Ghazali. Jadi jangan ragu menyebut Imam Ghazali. Kalau ada orang mulai mencaci Imam Ghazali, ah, hati-hati. Jangan dijadikan menantu, jangan jadikan teman, jangan bernikah dengan anaknya. Pokoknya itu harus dijauhi itu. Itu aja sudah, kaidahnya. Enggak usah banyak detail ilmunya kayak apa sih, terlalu pusing Ibu, enggak bisa baca bukunya Imam Ghazali. Bukunya Imam Ghazali gede-gede. Pokoknya kalau orang enggak senang sama Imam Ghazali sudahlah beresin mau menikah batalin itu bahaya itu tanya Imam Ghazali sering nggak sampean nah gitu aja wah Imam Ghazali itu orang ah sudah batal sudah nggak jadi sama kucing saja saja tidak boleh kamu nikah gitu karena ini orang berlebihan, orang yang kurang ajar dengan Ghazali, Ghazali ini buku-bukunya sebar ini. Ini. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab besar kitabnya Imam Ghazali rahimahullahu taala. Sampai di mana? Fawa, baik orang yang sudah sampai melewati tangga-tangga yang sudah disebutkan secara global garis besarnya oleh Imam Ghazali mulai dari tangga kemalasan, tangga riak, tangga ujub, tangga nggak mau bersyukur sampai orang itu melakukan ibadah orang melakukan ibadah memang semata-mata karena rindu kepada Allah maka orang itu dalam setiap saatnya akan merasakan keenaan, keindahan. Mau ibadah rindu. Maka disebutkan di sini kalau al-musannif rahimallahu taala Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ila anqal fahuwa. Orang ahli ibadah yang sesungguhnya tadi akan selalu merasakan yatana'amu. Merasakan kenikmatan fi hadhil halati di dalam keadaan-keadaan ini, keadaan munajat kepada Allah, di dalam urusan ibadah, menghadap kepada Allah, betul-betul dirasakan sebagai kenikmatan. Wa dan dia bolak-balik fitri biha di dalam hamparan di dalam tempat kebaikan, keindahannya. Artinya apa? Artinya kalau sudah ahli ibadah dalam keadaan apapun dia akan merasakan nikmat indahnya menjadi hamba Allah ahli ibadah. Ayyama baqaihi selagi ia masih hidup di dalam hidupnya sudah nikmat. Karena kemarin disebutkan dia ya, ia sudah memasuki dunia hamparan kecintaan. Dia sudah memasuki taman keridoan kerelaan sehingga hatinya itu rela terus. Gak ada istilahnya nggak ada istilahnya musibah bagi orang tersebut di saat susah dia tidak mengerti itu susah. Karena apa? Musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya ia rasakan sebagai pengangkatan derajat. Bersyukurlah. Karena dia kenal hadis. Kalau Allah mencintai hambanya itu apa? Seperti disebutkan ibadah. Allah akan mengujinya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka seorang hamba itu diuji oleh Allah karena ingin diangkat pangkatnya. Lah. Di saat diberi nikmat oleh Allah, syakar, syukur, subhanallah. Semuanya enak karena hatinya itu memang sudah dengan Allah subhanahu wa taala. Maka orang itu selalu merasa di dalam nikmat. Ya taqallab, bolak-balik maksudnya sana sini begini begitu melarat kaya lagi siang malam Merasa di dalam bahagia, didampingi istri, istri mati, suami hidup, suami mati, anak hidup, anak mati. Semuanya dalam keadaan apapun, dia adalah nyaman. Ada cerita seorang ibu yang imannya tinggi. Memang kita tidak ingin ya. Tidak ingin tapi tidak harus dipenuhi bu. Kita kan tidak ingin anak kita mati ya. Kita tidak ingin suami kita mati kan. Kita tidak ingin istri kita mati, kita tidak ingin orang tua kita mati. Ya itu, biar silahkan Anda tidak ingin, tapi Allah kan punya keinginan yang pasti harus mati ya. Jadi keinginan kita kan tidak terpenuhi semua. Maka di saat kita memahami kuasa Allah, kita hanya sebatas angan-angan, pengen panjang umur. Benar bu ini, kalau ibu dikasih, ibu umur 70 tahun, siap bu? Minta tambah? Minta, pasti ya. Minta tambah ada bu, ini lumayan, ini masih kudung ada tawaran bu. 10 <laughs> tahun lagi bu, 80 tambah lagi. Tambah, 100. Maunya itu sampai hari kiamat nggak mati bu, maunya kan begitu, orang manusia itu. Lah, tapi hakikatnya bagaimana? mati tadi disebut oleh Ustaz Ilham mukaddimah tentang kematian itu pasti datang nggak mau pesen-pesen dulu nggak ada malaikat kirim surat dulu insya Allah dua hari lagi aku nyampe nggak ada itu mati ya mati nah selagi yang namanya kematian itu adalah pasti maka dibangun keyakinan siapapun yang mati orang harus tabah menangis mah boleh Nabi Nabi Muhammad Rasulullah pernah menangis menitikkan air mata di saat putra beliau yang bernama Ibrahim putra laki-laki satu-satunya kesayangan beliau meninggal al-ainu tadma ah mata boleh mengucurkan air mata Walakinilah af'alu illa ma yurdil ilah tapi aku tidak akan berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah enggak ada putus asa jadi menangis itu bukan kerjaan perempuan. Maka nggak benar kalau ada Rasulullah. Menangis, jangan nangis kayak perempuan. Oh enggak, laki-laki boleh nangis. Perempuan menangis banyak memang perempuan menangis ya. Kalau laki-laki biasanya kalau menangis sudah puncak itu beneran itu ya. Nabi Muhammad mengucur menitikkan air mata. Tapi ingat, ketabahan itu bisa dibangun oleh oleh keyakinan kepada Allah. Ada seorang ibu. Suaminya lagi pergi. Tiba-tiba di saat suaminya datang suaminya dikasih makan, dihibur, dibicar diajak ngobrol dan sebagainya. Sang suami nanya, "Anak kita di mana?" "Ada." "Ada." diajak ngobrol cerita bang kalau seandainya ada orang menitipkan barang kepada kita itu kira-kira kita kembalikan atau tidak nanti kata suaminya ya dikembalikan dong tidak kalau tiba-tiba diambil bagaimana ya namanya barang titipan kalau tiba-tiba diambil ya kita berikan bener bang iya Tiba-tiba sang istri berkata, "Bang, titipan Allah untuk kita sudah diambil, dibawa ke kamar sebelah, dibuka, anaknya sudah tidak ada." Lihat begitu tegarnya seorang istri, bukan berarti tidak cinta itu. Karena tidak ingin problem di dalam rumah menjadikan urusan rumah tangganya tidak mesra. Sampai urusan anak itu seperti itu. Tapi ini kan kelas tinggi ya dalam kisah. Semua mungkin harta, mungkin ini dipahami dengan makna keimanan. Makanya orang yang sudah derajat seperti ini ya taqallabu dalam keadaan apapun dia adalah dalam keadaan yang senang, lega. Ini yang kita cari, kebahagiaan yang sesungguhnya kan di situ. Sehingga ndak ukurannya bukan dunia, ukurannya bukan kesehatan, benar-benar hati, hati senang. Orang banyak duit ada cemberut, melulu berantem melulu, nggak henti-hentinya. Ada karena memang kebahagiaan bukan dibalik tumpukan harta. Tapi kebahagiaan adalah tersembunyi di balik hati yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Wabakiyati umri, sisa-sisa umurnya dirasakan dengan penuh kenikmatan sehingga ia bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya hiburannya ibadah. Lah ini nikmat. Ada orang sudah tua, jalannya tertatih-tatih, hiburannya maksiat terus, Masya Allah nabung dosa kok digede-gedein ya ada namanya tidak diberi bimbingan oleh Allah diingatkan sama cucunya yang paling kecil itu masih ngamuk no, kamu ini tahu apa nak ya jadi kalau ini memang kalau Allah kalau kalau orang ingin dijerumuskan ke dalam kehinaan ya seperti itu sudah tua sakit-sakitan batuknya sudah kalau sudah batuk tuh 5 menit gak berhenti tapi masih maksiat nah ini karena tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya Sepanjang di dunia dia adalah merasakan ketenangan. Wakal bin fil ukhba, hatinya itu rupanya sudah di akhirat, nikmat, rindu kepada akhirat. Yang Rulbari barida menanti malaikat penjemput nyawa. Jadi rupanya dirasakan hidup sudah enggak ingat nyaman sudah. Di dunia dia tidak punya problem. Sisi lain adalah rindu kepada akhirat. Rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yauman pada sofa yauman hari demi hari dilaluinya untuk menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang rindu pasti menanti dipanggil. Itu hakikatnya. Tapi kelihatannya kita ini belum banyak rindu, Bu ya. Bu, dipanggil Allah besok siap belum? <laughs> Belum ya. Mau panen ya. Mau panen bener bu, habis panen aja ya. <laughs> Itu kita ya. Dipanggil Allah nggak mau coba dipanggil siapa. Lagi yang ngambekan sama suaminya ya. Tak tanya pak. Anak laki-lakinya bilang, mama dipanggil papa ma. Uh, langsung lompat ya. Tapi dipanggil Allah belum siap. Dan memang itulah kita. Karena memang kita hidup di dunia ada godaannya dunia ini adalah fitnah. Dan minta mati pun bukan yang baik. Nabi Muhammad memang tidak senang kalau ada orang minta mati. Ya Allah matikan aku saja. Itu nggak boleh. Makruh. Bukan haram ya, makruh. Tapi kalau begini, ya Allah matikan aku jika kematian baik lebih baik bagiku. Itu baru benar. Kalau dia mengatakan, ya Allah matikan saja aku. Lah ini adalah berbahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu haram. Memangnya setelah hidup ini kamu lebih enak kok milih mati? Bisa saja lebih diseksa. Karena dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau doanya begini, ya Allah kalau kematian lebih bagus dariku matikan saja. Lah ini benar kalau dimatikan berarti setelah itu lebih enak dong. Baik. Hatta yamallal khalqa. Kalau sudah ahli ibadah itu merasakan hatinya itu di akhirat terus, yamal merasa bosan al khalqa kepada makhluk Allah yang macam-macam isinya dengan mobilnya sudah tidak pernah tertarik pikirannya aduh sumbangin buat masjid aja lah pikirannya begitu aja sumbangin buat masjid fakir miskin nah, pesantren pikirannya begitu hatinya sudah nyambung kepada Allah jadi sudah tidak menikmati dunia itu kalau punya ini Allah gimana bisa bantu yang lainnya setelah anak-anaknya ditata semuanya, ah saya pengen begini, pengen begini. Kullahum kepada semua makhluk, makhluk itu macam-macam. Harta, kekayaan, jabatan, sanjungan, itu makhluk. Wastakbirat dunya, ia merasa jijik kepada dunia. Waduh, jauh ya kita dari sifat ini. Jauh kita dari sifat ini ya. Biarpun tidak perlu dibuktikan dalam bentuk ujian, tapi dalam bentuk kira-kira kayaknya sih terbukti ya kelemahan kita ini. Oh kalau hujan saja itu jamaahnya tinggal seperempat kok. Apalagi kok ada komando, pas jam 8 malam, malam ahad ada pembagian duit 2 juta di perempatan bersana. Nggak datang insya Allah yang di sana, tapi ibu-ibu ini bakal datang semua bapak-bapak ini. Maksudnya nggak usah diuji beneran lah, indah pura-pura nguji aja lah. <laughs> Kalau diuji beneran lah berat tuh. Ya Yastakbir dunia, yastakbirat dunia merasa bahasanya ah, tidak nyaman dengan dunia. Tidak nyaman bukan berarti dia harus jauh. Artinya apa? Dia tidak genggam kalau ada orang butuh, alhamdulillah bisa bantu, senang, bisa gini, oh nikmat. Dan ada orang imang nekmatnya tuh seperti itu. Kayak saya Sayyidina Abu Bakar itu paling nekmat kalau bisa makan sama orang. Gak bisa makan sendiri. Harus cari aku makan dengan siapa hari ini. Memberi kepada orang lain. Itu nekmat bagi orang-orang pilihan Allah. Tapi kalau orang disiksa oleh Allah dengan kekikiran. Lebih baik busuk daripada dimakan tetangga. itu. Nah, ini orang kikir. Wayahinna ilal maut rindu mati bukan minta mati ya ia sudah rindu kepada surga rahmat Allah nikmat Allah jadi kematian itu adalah kalau bukan mikir tanggung jawab mungkin ah tidak apa-apa mati besok lah nggak apa-apa kalau memang tidak mikir tanggung jawab dan sebagainya jadi mereka sudah rindu sehingga tidak ada yang membayar, kalau ahli Allah, kekasih Allah, orang pilihan Allah yang menjauhkan dia dari kenikmatan yang sesungguhnya itu hanya kematian. Sudah mati langsung nikmat. Wa yastakmila syauqa, ia akan menyempurnakan kerinduannya ilal ma'la'il a'la. Ilal mala'il a'la ini adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah maksudnya berkumpul dengan orang-orang soleh yang diangkat oleh Allah, para nabi, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha dan benar subhanallah nikmatnya ya di saat kita menjadi orang-orang yang rindu kepada Allah merasakan nikmat ibadah itu faidahua ternyata orang yang semacam itu tiba-tiba birosul birusuli rabbil alamin utusan-utusan Allah maksudnya malaikat-malaikat pencabut nyawa itu ilaihi yariduna datang bener nikmat itu husnul khotimah. Di saat seperti itu merasakan nikmat ibadah, lagi senang-senangnya ngaji dan memang ada orang ya lagi baik-baik itu mati ya. Di pondok Bangil itu yang namanya pondok tempatnya khusnul khotimah. Ada anak bandel sudah terbukti berapa anak bandel itu kok menjadi baik. Itu tiba-tiba mau mati. Ada berapa enam empat itu mati di pondok gitu. Sampai guyonan. Pokoknya kalau masih nakal di pondok insya Allah nggak mati. <laughs> Artinya apa? <laughs> Itu ya guyonan. nanti bukan yang baik-baik juga nggak mati, yang nakal di pondok ya nggak mati tapi ya nggak dapat ilmu manfaat nanti. Di pondok tempat mulia ada orang tiba-tiba itu kok berubah. Tingkah lakunya mati. Tapi ini jangan sampai yang bandel mau baik takut mati. Ya. Jadi kalau orang ini dipilih oleh Allah digiring kepada kebaikan dulu. Lalu mati dalam kebaikan kok takut ya? Kita sih siap mau. Kita pengen ya Allah. Kelak panjang umur selalu aja tambahnya. Dan itu memang kita kurang iman ya. Ya Allah setelah panjang umur matikan kami, akam, aman, matikan kami kelak di saat kami pengajian. Di saat kami sholat. Dan ini, ya ini permintaannya. Kita pengen di saat menyebut nama Allah waktu ngaji dicabut nyawa kita oleh Allah. Alangkah nikmatnya. Atau waktu hadir pengajian semacam ini. Tapi tidak sekarang Bu ya. Ada namanya Al-Habib Yahya Al-Idrus Kebetulan waktu ke Yaman membuat soal. Siapa yang bisa menjawab dikasih duit. Kebetulan kita waktu itu yang jawab dikasih duit. Duit real. Dan duit itu belum sempat kami belikan apa-apapun, ternyata mendapat kabar gembira ya belum meninggal. Dan meninggalnya apa? Waktu mensyarai la ilaha illallah, waktu menyebut la ilaha illallah meninggal. Pun mahal ya. Enak bener begitu. Nggak bisa itu diminta, dipilih oleh Allah. Minta apa pengen ya. Lah ini orang-orang semacam ini. Ada orang yang meninggalnya sujud. Syekh Kisik dalam riwayat Allah alam kita mendengar kabar bahwasanya meninggal dalam keadaan sujud karena memang doanya selalu Allah qabat ilaika ruhi wa ana Ya Allah cabutlah nyawaku kelak di saat aku sujud. Benar waktu sujud. Ya, ini kita pengen seperti itu ya. Meninggal dalam keadaan subhanallah melakukan sholat. Nah ini Nah ini Orang-orang yang rindu pecinta Allah ya begitu. Faidah huwa birusuli rabbil alamin. Tak taunya di saat dia lagi asik, asiknya rindu kepada Allah. Utusan Allah yang namanya malaikat pencabut nyawa datang. Alaihi kepadanya. Birrawahi. Warrayhan. Dengan membawa rahmat. Artinya, ia sudah memberikan kabar gembira. Wa abshir bil jannah bil jannati lati kuntum tu'adun. Ini memberikan kabar gembira. Jadi para kekasih Allah itu sebelum meninggal diberi kabar gembira, ditunjukkan surganya gimana enggak seneng? Tapi kalau orang ahli maksiat sudah diberi takut itu. Warayhan karena roh ini adalah diberi ketenangan hatinya, rindu. Warraihan diciumkan bau surga. Wal diberi kabar gembira dalam Al-Qur'an wa absyir wa, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Waridwan dengan penuh kelegaan. Min indi rabbin radin dari Allah Tuhan yang mendapatkan keridoan ridho ghairi ghadbana tanpa dimurkai oleh Allah fayamkulunahu maka malaikat-malaikat itu memindah orang ahli ibadah tersebut batin nafsi dengan penuh kelegaan hati. Hatinya itu nerima betul baik, bersih hatinya. Wa tamamil bishri dengan kegembiraan yang sempurna wal unsi dan ketenangan min hadhihi dari alfaniyati waktu pindah tenang nggak ada yang dipikir pusingin lagi dari hadhihi dari alfaniyati dari dunia yang fana ini almuftinati yang menggoda ilal hadratil ilahiyati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wa mustaqarri riyadil jannati hingga sampai kepada tempat surga yang in, yang bagus Payaro Riyadil Jannati Taman Surga fayara li nafsihi ad-dha'ifatal faqirata na'iman muqiman wal mulkan maka dia melihat fayara ia melihat li telah diberikan oleh Allah kepada dirinya tadi dirinya Allah dhaifat yang lemah dia itu hamba sekecil itu hamba yang sehina itu hamba yang fakir gak punya apa-apa di dunia tangan Allah kasih baju Allah kasih mata Allah kasih gak apa-apa Padahal modalnya dari Allah. Di saat menghadap kepada Allah dimuliakan. Nah, ini kan menjadi luar biasa. Naiman dia diberi oleh Allah nikmat. Mukiman nikmat yang diberikan. Wa mulkan kabira. Dia diberi oleh Allah kerajaan yang besar. Aziman agung. Wa nalika dan ia akan bertemu di tempat itu min sayyidihir rahimi dari tuannya yang maha kasih yakni Allah al-mutafaddili yang tidak henti-hentinya memberikan karunia al-karimi yang sangat pemurah jalla maha agung dikruhu penyebutan namanya minal lutfi bihi diberi oleh Allah al-lutuf kelembutan dari Allah nyaman di surga wal atfi dan juga kelembutan watarhibi sambutan watakribi didekatkan kepada Allah maksudnya dekat kepada Allah ini merasakan sesuatu yang luar biasa bisa melihat Allah wal in'am diberi kenikmatan wal ikram dimuliakan mala'yohi bihi yang tidak bisa meliputi itu semua wasful wasifin maksudnya ia mendapatkan segala macam bentuk keindahan tidak bisa yang tidak bisa disifati oleh orang-orang wanatun ini naitin dan siapapun tidak bisa menceritakan sifat-sifat keindahan yang ditemukan di dalam surga kenikmatan tersebut. Bahwa fi kulli yaumin dan orang tersebut setiap hari fi ziyadatin mendapatkan tambahan kenikmatan ila abadil abidina hingga selama-lamanya fayalaha oh min sa'adatin azimatin alangkah indahnya kebahagiaan yang agung ini wallahu a'lam bisawab wa yalaha min dawlatin aliyatin nanti insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang wallahu a'lam bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa aftirna tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami kerinduan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami rasa takut akan siksamu ya Allah sehingga kami bisa menjadi ahli ibadah sekaligus kami orang yang paling takut untuk bermaksiat Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah akidah kami, jagalah akidah keluarga kami, jagalah akidah guru-guru kami, jagalah akidah anak murid kami, ya Allah, jagalah akidah tetangga kami, ya Allah. Di saat ada pencemaran akidah, saat ada perusakan, perusakan akidah, ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu, hanya kepadamu kami memohon perlindungan. Ya Allah, wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami, sehingga kita kami senantiasa hidup dalam cinta karenamu. Wujudkan kemesraan dalam rumah tangga kami, suami yang semakin mencintai istri, istri semakin mencintai suami dalam irama kerinduan karenamu kepadamu ya Allah, rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang belum mendapatkan pasangan berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau ridhoi, orang-orang yang engkau cintai, Allah yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Tetangga kami yang belum sholat jadikan mereka ahli sholat, yang masih sering mabuk-mabukan dan minum-minuman keras jadikan mereka ahli taat kepadamu dan bencikan mereka kepada kemaksiatan. Angkat mereka, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah, anak-anak yang bakal orang-orang yang bakal engkau eh, yang bakal dibantu banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang ya Allah, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keta dalam keadaan kami sujud dalam solat kami ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan korido pada kami, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami keikhlasan Ya Allah berikan kepada semua orang yang membantu perjuangan kami keikhlasan Ya Allah Mudahkanlah kami ya Allah dan jadikanlah kami ahli masjid ini yang bisa makmurkan masjid ini dan berikan kemudahan dalam kami ya Allah memper mendidik santri-santri ya Allah sehingga mereka bisa menjadi anak-anak santri yang bermanfaat yang koridor ya Allah dan mudahkanlah untuk kami membangun pesantren kami ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas ya Allah memperlebar lokasi pesantren ya Allah dan jangan sampai yang datang kecuali orang yang engkau ridho ya Allah Jadikan siapapun yang datang adalah para kekasihmu ya Allah. Jika mereka adalah bukan orang ikhlas, jangan kau dekatkan ke tempat kami ya Allah. Jangan kau dekatkan ke tempat kami ya Allah. Kami hanya ingin orang-orang yang engkau ridho ya Allah. Orang-orang yang engkau cintai ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Latin An'amtan Wairul Mahdubi An'amtan Mohon maaf dan mohon doa selalu Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh